العظيم Ma'asirul hadirun jamaah salat Jum'ah yang dirahmati Allah Marilah kita senantiasa berusaha menjadi hamba Allah yang mensyukuri atas segala nikmat dan karunia-Nya. Karena dengan bersyukur menandakan bahwa kita telah menjadi hamba Allah yang ingin selalu Allah menambah nikmat dan karunia-Nya di dalam kehidupan ini. Selain daripada itu bahwa Syukur adalah pertanda bahwa kita senantiasa berharap Allah selalu melindungi atas segala apa yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Syukur akan menjadikan kita semakin dicintai oleh Allah. Karena itu Allah mengingatkan kepada kita, "Wa Allah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid jikalau kita senantiasa menjadi hamba Allah yang bersyukur maka Allah akan terus menerus menambah nikmat dan karunia dalam kehidupan ini tetapi sebaliknya jamaah rahimakumullah jika kita kufur kita tidak mau mensyukuri atas apa yang Allah berikan dalam hidup ini kita selalu mengeluh dalam hidup ini azab Allah yang akan diberikan kepada kita. Jamaah rahimakumullah. Dalam konteks kehidupan saat ini kita senantiasa harus menjadi hamba yang sadar akan keberadaan kita. Karena itu jamaah rahimakumullah kita telah berada dalam suatu zaman di mana budaya manusia maju, ilmu pengetahuan manusia telah maju, tetapi tantangan dalam kehidupan ini semakin besar. Dan karena itulah sebagai hamba yang beriman kita harus khawatir jika kita menghadapi fenomena zaman seperti ini kita terlena, kita terdiam tidak mampu menghadapi keberadaan zaman ini. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surah An-Nisa ayat 8 Allah berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim Wal law taraku min khalfihim dzurriyyatan alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan syadida Allah mengingatkan kepada kita orang-orang yang beriman hendaknya kita merasa khawatir jika kita menghadapi zaman ini kita meninggalkan sebuah generasi yang kita khawatirkan tidak mampu dan tidak berdaya untuk menghadapi hari esok itu. Karena itu Allah mengingatkan kepada kita yattaqullaha wal yaqulu qawlan syadida. Hendaknya kalian senantiasa menyandarkan diri kepada Allah terhadap apa yang dihadapi dalam tantangan kehidupan ini dan berkatalah yang baik dan dengan bahasa yang sopan. Jamaah rahimakumullah. Ayat ini mengingatkan kepada kita orang tua akan keberadaan generasi yang akan kita tinggalkan di belakang kita untuk menghadapi fenomena hari esok yang akan melanjutkan kepemimpinan di muka bumi ini. Jamaah rahimakumullah, kita bersama telah melihat sebuah fenomena zaman yang kita hadapi. Telah banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan di muka bumi ini yang dilakukan oleh generasi muda kita. Fakta di lapangan yang kita hadapi adalah yang pertama kita telah melihat bahwa Generasi muda kita telah acuh tak acuh terhadap persoalan lingkungan. Apa yang menyebabkan mereka seperti itu? Anak-anak muda kita telah mulai kanak-kanak sudah diberi pegangan alat-alat komunikasi yang di sana berupa mainan-mainan, di sana berupa berita-berita, yang munculnya dari berbagai belahan muka bumi ini. Dari situlah mereka sangat tertarik dan yang kemudian terjadi adalah mereka abai terhadap lingkungan. Mereka tidak peka terhadap lingkungan. Bahkan terhadap orang tua pun mereka abai. Banyak kita lihat anak-anak kita bergerombol ada kelompok lima orang yang masing-masing memegang alat komunikasi. Dan masing-masing kelihatan tertawa, tetapi di antara lima orang yang berkelompok itu tidak terkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Mereka justru berhubungan dengan kawan-kawan atau mitra yang ada di jauh dari keberadaannya tetapi terhadap lingkungannya mereka abai yang kedua jamaah rahimakumullah kita telah banyak mendengar berita kita lihat di media-media sosial maupun di media cetak dan media layar yang bisa dilihat telah banyak generasi muda yang melanggar aturan-aturan norma etika. Bahkan mereka telah banyak yang terjerumus dalam penyalahgunaan obat-obat terlarang. Pelanggaran-pelanggaran etika telah terjadi di mana-mana. Dan itu adalah generasi kita. Orang yang akan kita idamkan untuk esok memimpin muka bumi ini. Yang ketiga jamaah rahimakumullah generasi kita juga telah banyak yang terjebak di dalam penggunaan teknologi yang telah berkembang itu sebagai alat tetapi mereka justru bukan menjadikannya sebagai alat, tapi dia justru menggunakannya. Dia terjerumus terlibat di dalamnya dan justru membawa dirinya menjadi orang yang melanggar perbuatan-perbuatan yang dilarang agama. Jemaah rahimakumullah, akhir-akhir ini kita juga mendengar anak-anak muda kita yang masih di bangku sekolah SLTA mereka harus dibawa ke rumah sakit karena dia telah terpengaruh alat telekomunikasi yang digunakan sebagai alat mainan telah terganggu jiwanya dan telah menjadi dirinya terlena dalam kehidupan ini masih banyak lagi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan generasi muda kita. Karena itulah Allah mengingatkan kita wal yaksalladina law taraku min khalfihim zurriyatan zi'afan khofu alaihim. Hendaknya kalian melihat dan khawatir terhadap itu. Para guru, para orang tua, mari kita perhatikan anak-anak kita. Lantas bagaimana kita untuk menanggulangi untuk merubah pandangan mereka untuk menjadikan mereka tidak terjebak dalam zaman yang seperti ini yang pertama jamaah rahimakumullah sebagai orang tua jangan abai terhadap anak mari kita curah kasih sayang terhadap anak-anak kita kita peduli terhadap anak-anak kita kita awasi apa yang dilakukan oleh anak-anak kita. Kalau dia terdiam dengan alat yang digunakannya, orang tua harus tahu. Jangan-jangan itu adalah alat yang membawa dia melanggar terhadap norma dan etika. Karena itu semua telah bisa diakses mulai dari anak kecil sampai orang dewasa. Selain rasa kasih sayang juga terus menerus orang tua harus memberikan pembinaan dan pengawasan dalam kehidupan anak-anak kita. Pengawasan terhadap alat telekomunikasi yang dibawa oleh anak-anak kita. Orang tua harus melihat. Orang tua harus tahu apa yang dilakukan oleh anak-anak kita. Kita jangan hanya bangga ketika anak-anak kecil kita, cucu-cucu kita atau anak-anak kita mampu mengoperasionalkan alat-alat telekomunikasi yang berbagai macam bentuknya itu. Tetapi kita harus tahu apa yang mereka pelajari dan apa yang mereka lihat dalam alat itu. Karena itulah jamaah rahimakumullah pendidikan agama di rumah menjadi penting. Orang tua harus menjadi pembimbing. Orang tua harus mengajak, mengawali dan memberi contoh. Orang tua tidak boleh hanya sekedar perintah, tapi orang tua harus menjadi imam terhadap anak-anaknya. Yang kedua, para guru, saudara-saudaraku para guru, berhati-hatilah dengan fenomena zaman ini. Mari kita bina, kita didik anak-anak kita Jangan sampai anak-anak kita berkeblat kepada orang lain melalui alat telekomunikasi itu. Tetapi mari kita didik, kita kontrol mereka. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah mari kita bina anak-anak kita sejak dini. Kita biasakan pendidikan agama mulai dari rumah di sekolah sampai dia menjelang dewasa. Jamaah rahimakumullah. Semoga tantangan yang berat itu bisa kita atasi dan kita masih mampu menjadi orang tua yang bisa menjadi teladan dan mendidik generasi masa yang akan datang menyiapkan calon-calon pemimpin bangsa, negeri dan umat ini pemimpin yang siap menghadapi zamannya dan mampu serta mempunyai kecerdasan dalam rangka memimpin umat generasi yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina mayyatillahu fala mudillalah wa mayyudillahu fala hadiyalah asyhadu an la anna muhammadan abdu wa allahumma salli wa salli wa sallim wa barik wa maulana muhammadin wa ala wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin hadirun rahimakumullah usikum wa iyaya Allah faqad fazal muttaqun qala Allah taala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil wa tawassaw bis jamaah rahimakumullah sebagai penutup pada khutbah pada khutbah yang kedua ini saya ingin mengajak jamaah rahimakumullah peringatan Allah untuk mempertegas apa yang saya sampaikan dalam khutbah pertama dalam surah Al-Asr Allah mengingatkan wal asri demi zaman demi waktu demi keadaan demi suasana di mana manusia berada Innal insana lafi khusrin Karena keadaan Karena zaman Karena waktu Karena suasana di mana manusia berada itu Jika manusia terjebak Maka ia akan merasa rugi di kemudian hari Memang ciri manusia kecewa itu di kemudian hari Tidak pernah di depan Zaman kini Zaman yang kita lakukan saat ini Yang kita alami saat ini Zaman di mana kita dikuasai oleh faham kehidupan yang mempengaruhi manusia yaitu materialisme dan hedonisme. Itulah yang menjadikan budaya manusia berkembang dan maju. Tetapi jamaah, dengan materialisme dan hedonisme itu sering manusia terjebak terjebak oleh keberadaannya. Materialisme telah mewarnai kehidupan manusia di muka bumi ini sehingga manusia rela mengkorbankan atau terlena oleh zamannya sehingga mengorbankan keadilan harga diri generasi yang ditinggalkan itu semua karena materialisme berkembang dan mewarnai kehidupan ini. Apa yang dikejar oleh manusia ujungnya adalah ia mendapatkan materi, mendapatkan sesuatu yang bernilai Setelah mendapatkan sesuatu yang bernilai yang berkembang adalah faham hedonisme Kesenangan yang dianggap membahagiakan untuk sementara waktu dan itu yang dikejar-kejar manusia dengan berbagai pola bahkan berbagai pelanggaran di muka bumi ini. Karena itu jamaah rahimakumullah Orang yang beriman diingatkan oleh Allah. Wal asri innal insana lafi khusrin. Bagaimana agar kita tidak lafi khusrin? Adakah orang di zaman ini yang tidak akan merasa rugi di kemudian hari? Ajaran agama kita mengatakan innal ladzina amanu wa amilus Orang yang benar-benar berpegang teguh dengan keimanannya, sadar dengan keimanannya di zaman ini dan mengimplementasikan iman itu dalam sisi-sisi kehidupannya. Membangun kesadaran untuk faham bahwa yang baik adalah baik dan yang buruk pasti akan berakibat buruk. Illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw hak wa Di zaman yang seperti ini Mari di antara kita saling menasihati Saling mengajak kebaikan Saling mengingatkan Dan kita butuh untuk saling mengingatkan itu Karena jamaah rahimakumullah Sekali lagi dalam khutbah ini Saya ingin mengajak jamaah Mari kita pantau Kita awasi anak-anak kita Generasi muda kita Mari kita dasari mereka dengan agama yang benar. Mari kita didik mereka. Mari kita beri contoh mereka. Sehingga esok kita tidak menjadi orang yang kecewa. Dan tidak khawatir ketika kita meninggalkan generasi yang mampu. Generasi yang akan menjadi pemimpin yang benar di masa yang akan datang. Mari kita memohon kehadirat Allah. Agar pikiran dan hati kita dibimbing oleh Allah menjadi orang tua yang benar menjadi orang tua yang baik menjadi orang tua yang telah mampu membimbing dan menyiapkan generasi yang akan datang Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amal اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم افتح قلوبنا كفتوخ العارفين ونور قلوبنا بهداية اليقين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا هب لنا من أسواتنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه wa arinal batila batila warzuqna istinaba Allah madfa'ana minal bala'i wal waba wal amrad wat ta'un war raih wa zalzalah wal faqsha wal munkar innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma rabbi ij'al hadha baladana Indonesia baladan aminan warzuq ahlahu rizqan tayyiban hasanan wa wasian Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa itaitil qurba wa yanhanil faksha wal munkar wa la zikrullahi akbar. Hakimissalam.